Masjidil Haram pada awal malam setelah mengerjakan sholat raweh, Anda akan dapati setiap ustadz yang mempunyai murid-murid mengelompok di dalam masjid. Mungkin itu juga terjadi di As Azhar, di Pondok Al Azhar pula. Misalnya saya mempunyai murid-murid dan mereka mempelajari Al-Quran dengan saya. Setelah imam selesai mengerjakan secara berjamaah mengelompok di bagian dalam masjid. Setiap ustadz dan syekh bersama dengan kelompok murid-muridnya sholat berjamaah. Ada yang 8 rokaat, ada yang 20 rokaat. Sesuai kemampuan mereka. Di sini bukan sesuai dalil mereka. Sesuai kemampuan mereka. Jadi mampu ini walu ya walu. Mampu ini orang pulau, Ya. Dan sesuai pembagian jus mereka. Karena terdapat berbagai keutamaan. Pertama, qiyamul lail di situ. Kedua, latihan menjadi imam bagi para murid jadi di ustadz-ustadz itu kelompok muridnya di. Nah termasuk Sayyid Muhammad Maliki ini sama ayah beliau Sayyid Alawi Al Maliki dan gurunya Syekh Hasan Masyad diperintahkan jadi imam kon maca Quran napalan. Jadi disemak karo guru-guru ini sekompuri. Sekalian ngapal ke Quran, sekalian kiamulail, sekalian latihan jadi imam gurine guru dari kelompok-kelompok tidak apa-apa itu seperti itu ini ada yang seperti ini beliau meng, uh, menghayalkan apakah seperti itu juga di zaman Sayyidina Umar dulu Saya menjadi imam selama satu tahun. Saya sholat setelah imam masjid selesai sebagai latihan. Sholat setelah imam masjid selesai, maksudnya imam masjid sholat isyaknya selesai. Ini sholat sendiri, tak kelompok diri, Tapi ini latihan dari imam. Orang tidak setuju sama imam itu kan orang. Latihan jadi imam sambil ngapalkan Quran dan dia mulai dididik sama guru-gurunya dari belakang. Negeri beliau di, bener ngaten. Bukan terus kayak kelompok Dewi, kelompok Dewi aku raja cocok imam e kono aku tak imaman Dewi ora. Itu nak awak dewe tau Yang lucu lagi, yang lucu nih di Indonesia. Yang sholat 20 rokaat ngasih kesempatan buat orang yang sholat 8 rokaat. Masjid Sikap itu. Serang puluh rakaat terawih weter telu. Sing walu ya ayo. Sholat sendiri dikasih tempat. Neng silahkan sholat. Melanjutkan witirnya karena dia delapan. Mungkin mampu nih gerwalu. Dikasih kesempatan. Sing reduk hasil kiki. Sing walu rangkai kesempatan sing rong puluh. Iya tak? Jadi sing walu rampung Assalamualaikum Assalamualaikum kunci pintu nih Harap sholat rong puluh. Neng omahmu kono. Orang neng gini lah. Mesti ini orang ngono tau. Nek sing rong puluh lah, rong kan punjul suka wolu, jadi tak kayak kesempatan nek wolu kan kurang saka rong puluh jadi ini. Kentani sing rong puluh kesel no aku. Tibang aku ngendani kesel, bu aku tak melu surat bareng. Ya wis bismillah. Oh no lo. Maksudnya apa? Wis rampung surat wolu langsung mejeti dikucing ceklek. Wis pinggir pinggir pinggir. Nyeker nyeker. Dojo ngono. Lha kuwi ora sampe salat wolu ora apa-apa. Mejeti tetep buka sing rong puluh ben salat rong puluh diteruske Nah kalau gitu kan tidak apa-apa kan enak. Kau enak masjidil haram ini mah enak sing kelompok kono, enak kelompok ini orang enak sing nesu. Dan orang ngalah ke imam e. Siapa yang paling ngalah ke imam masjidil haram? Ngampleng kan boleh. Ini apa kok gitu kan semakin gitu. Ayo beli. <laughs> Baru sholat orang gelung ini ya orang gelung ya wis mulia kan. dong. Dan di sana ada orang yang salat terawih, ada yang dudukan ngaji, ada yang tidur, ada bebas, ada yang sing tawaf. Tomo kok sing tawaf iki ganggu sing salat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Maca donga karo mubeng sing arepe wong salat. Lah kok ora merasa terganggu. Lah kok enek-enek wong mengganggu orang salat. Wah iya. Nabi sallu mengganggu orang salat. Dan yang Mekah ki bengak-bengok kowe ra terganggu. Ya pisuwono wong sing tawaf. Sing bengak-bengok bismillah rabbana atina ah, ana sing bengak-bengok ngono karo mubeng. Kowe kan. salat ning ngarepe, ora iso khusyuk, aku salate delok wong mubeng yang ngono. <laughs> Ngamuk kok. Ya kalau mik langsung ngamuk ana wong-wong. Eh berhenti dulu yang tawaf saya mesti salat. Saya dah khusyuk kalau kamu begitu. Lah orang ngomel. Tekan semanggi kita lo ngomel itu membuat konsentrasi sing salat ora khusyuk lah. Ya memang kowe iki hatta di ora di ngono ki ya ora khusyuk ngomong wae tapi tetap saya mengajarkannya maksud saya yo ya sing api nek sing teko sing salat sing sing puji-pujian menengo nek sing teko sing pujian sing sing salat yo sabaro mulai selesai misalnya masjid saya selalu mengatakan begitu loh jangan keliru masjid kebetulan masjid tahu-tahu istilahnya kasih masjid itu gimana? mau sholat puji-pujian yang datang saya ini yang adan oh Akbar orangnya uang belas sih tambung sudah selesai itu habis itu kita anu kita apa namanya ngenteni makmum sing liyane sing keset-keset kuwi gendai ini tambah nyenteni ngambung apa سلام الله على Assalamualaikum Coba tolong berhenti dulu Nah aku nak tak terus Eh di kandang ini kan mandek iso Ora iso Aku cek tetep arep ngocok lah kok tetep ora maca kamu tau ndak saya mau salat? Salamu teko arab Nek arep salat mesti ni teko di awal waktu. Salat kan ya. Malah ngono ta bae. Ben muwet sisan. Lah kok aneh. Karena dia datang telat, ya wis sadaro. Oh. Lah aku ya mudeng kena wong salat ora tak salat ora. Oh Allah, penggambaran mungkin aku ya halus Lah kebetulan sing teko sing sholat sih. Oh ya Allah, ilaha illallah arep ya, ngadan sing teko salat sih. Sing iki ya menengo sing tenono, delok salate rada dawa kono. Aku baradan salatku rada cepet. Tak tekni. Tambung assalamualaikum, assalamualaikum. Susah tak? Terus eh, ayo sarang-sarang tuh itu tidak ada tuntunan nggih monggo jenengan lenggah mriku kula tak langsung solo. terus nek jawil misalnya Mas itu tidak ada tuntunan. Tuntunannya kupingmu rusak. Ngono wae. Tapi ngrungokke selawat kok ora gelem ki ora nek tuntunane ya kupingmu rusak. Kecuali aku nek pas ngenteni adzan iki misuh. Misuh-misuh ngrasani wong liya ngaji Quran kan ora apa-apa Aja bengak-bengok sing penting ki ya aja bengak-bengok lah. Ya wong kowe ra melu ngaji aku tak banterke kupingmu ben manfaat. Gunanya apa tuh nganggu suara teriak itu suaranya agak keras itu gunanya supaya kuping jenengan kerungu. Lihat Mekah juga seperti kemarin sudah kita bahas. Di Mekah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Coba dalam hati aja. Sa dunia ini kumpul gerning maharofah ini. Enak ya, Bos. Ayo coba kan ngrasake mau kaya mana gue. Kan haji model mana gue. Kan haji model ngene. Allah itu tidak perlu kamu ya krungu bener. Allah maha mendengar kupingmu kuwi sing ora krungu. aku bengok ki maksudnya kupingmu ki ben manfaat wong dikai Gusti Allah ki kaku jepiping ini gunanya gunane nggo ngrungokke sih ngapi ngapi Aja nggadah kotelot. Itu nek tukang menurut Junaidi. Kanggo dibimbing nggadah kotelot. Ya, ini berita begitu. Ini untuk melatih. Ah. Saya berusaha menghafalnya dan Ustaz ini mendengarkan dari saya sebagai ganti mendengarkannya di halakoh daripada membaca di halakoh diajari ngaji nganggu berdiri sholat. Pertama, agar tidak salah membacanya. Kedua, menyodorkan hafalan Al-Quran. Ketiga, untuk menghidupkan malam ketika itu. Jadi malam itu saya termasuk orang yang menyodorkan hafalan, setoran istilah ini, setoran uang hafalan. Setoran Al-Qur'an karo sholat. <laughs> Yang kedua, dia mulai malam melek ngaruh al Quran bareng nih. Yang ketiga, hafalan menghidupkan malam menghafalkan Quran, setor Quran bareng para kiai, para ulama. Ketika Sayyidina Umar keluar didapati orang-orang mengerjakan sholat berjamaah berkelompok-kelompok. Lebih baik disatukan dengan imam yang satu. Maka beliau mengumpulkan mereka dengan satu imam. Dan beliau menyuruhnya mengimami sholat. Sehingga mereka sholat berjamaah di masjid dengan satu jamaah. Mengerjakan sholat tarawih. Kemudian beliau perintahkan untuk menyinari menyinari masjid lalu dilakukan dan berlangsunglah solat tarawih seperti seperti itu hingga wafat Sayyidina Umar bin Khattab dalam syahidnya dalilnya di sini adalah ketika Umar keluar dari hari, hari kedua setelah dikumpulkan sahabat dengan bentuk semacam itu maka apa yang dikatakan beliau berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini Umar TV jangan mau Sayyidina Umar bin Khattab sing TV film itu di sing ngomong gue wong iku kuwi ndek utuh gateng banget jane Umar. Ora kaya ngono kuwi kuwi misal-misal lah kaya nek jane Umar kok ketok kalusen iki. Udah sih Umar gede dhuwur mungkin mungkin lagi akhirnya mau khayalan <laughs> gede dhuwur gitu. Ya ora apa-apa kuwi wong khayal juga gane film lah khayal model jane Umar wong iki kaya ngono. Jadi aja percaya nek kuwi wah saya dhuwur kaya ngono ya wong. Kok mirip karo Habib saya. <laughs> Keliru kabeh lu ganteng tok ngono jane Umar. Khalifah Sayyidina Ali barang digambar ngono, Sayyidina Abu Bakar ya sudah, apa lah sing penting awake yang ngerti sejarah. orang orang ngono ngerti sejarah ngerti ini sejarah itu apa? Doraemon. Lahir di mana ini? ini pudeng. Doraemon itu diciptakan oleh siapa? Ini siapa? Lahir di mana? Mulai film terjadi berapa? Mulai Doraemon itu di pesawat jadi bisa gini gini Ini mudeng kan. Tapi ini saya Umar sahabat Rasul ora sing Rasulullah punya khalifah berapa? Empat. Siapa aja Zainab Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bagaimana Zainab Abu Bakar ini? Abu Zainab Abu Bakar mempunyai putri, putrinya dinikah Rasulullah namanya siapa? Lali. <laughs> namanya Lali. Makanya Isaki mau sejarah kanjeng Nabi, sejarah Rasul, sejarah sahabat, sejarah itu lah. Terus paling lumayan lah. Zainab kemarin itu orang kita cerdak subuh, tidak wong sahur sahur terganggu gara-gara film gue. Tapi lumayan. Ora mungkin film kaya ngono kuwi disetel di pas wong nganggur. Ini bangsa kira-kira wong Arab salat, ngono disetel ngono. Kurang ajar kadang apa. Jadi sholat subuh diundur gara-gara nonton kuwi. Gosek, gosek, gosek. Gosek itu durung rampung kuwi gosek tinggal sini iklannya seperempat jam. Aku kepengin tak tuku film nak sepel ning alun-alun kidul ngono kuwi. <laughs> ning isor kereta-kereta ngadeg lho ana Umar bin Khattab. Ora arep ngambung tanggane kan enak film e Zain Omar Zain Omar film itu yang medeni Zain Omar luar biasa setan kalau lihat setan Omar lewat di mana setan mesti lewati nyingkiri Zain Omar tuh ngadepi Zain Omar suka <laughs> berarti kau yang ayo bah luar biasa kenapa mengatakan yang benar luar biasa Zain Omar maka Zain Omar nanti bolo nanti <laughs> bolo kenapa gara-gara ngomongnya mesti ngambil yang pas lah wong-wong saiki kan kurang lebih. Ya sojo ngono ki jaman tapi itu jamane jaman Siti Nurbaya, ki jamane wis modern. Kowe cek ngono ceramahmu ngono terus ya nek bolone. Ya yes, ora paham. Jadi memang betul orang-orang yang menyampaikan yang hak ini itu di, singkiri. Tapi hak karena Allah ya butuh hak gaya. Akeh saiki wong sing ini hak tapi wonge ora hak blas gaya kan ini kena kan ngomong pinter Syukur Rasulullah Orang Orang sesuatu Kekir ngomong tak Kelakuanmu murah yang ngono Lagi sini-sini kita ngomong mesin saya Ngomong ngomong kelakuannya pas Makanya wibawa Orang wibawa itu bukan orang yang ngamuan Ngamuan itu orang yang wibawa ini bias Orang yang wibawa itu orang yang tidak menjalankan istilahnya kemaksiatan Orang yang ucapannya sama tingkah lakunya sama itu haibah nanti timbul. Orang orang sah ngamuk delok tok wedi wong. Iki wong ngamuk kok ngamuk nganti melotot moto muncul tekan ngisor munggah kene. <laughs> Ora wedi diguyoni apa. Ya ora tak Gua Wato anggo dialil model lane. Ya, Akhirnya seperti kemarin itu ada yang satu. Orang itu kepingin mau bahasa Arab tapi orang islam. Ali kita doakan Al-Maghrum Al-Maghfur lah <laughs> Ini pindah ke maksud Al-Maghrum Al-Marhum Al-Maghrum Jadi orang ini orang mudeng bahasa Arab Rasa nganggup bahasa Arab Al-Maghrum Al-Maghfur lah Al-Maghrum ini Ini ah, Al-Marhum Al-Maghrum <laughs> Rasih Papua apa-apa wong kaya ngono tetep mlebu surga. Sebab ora mudeng. Cuman di bulan balerin terus ya musuh ora mudeng terus ora nek sing ngelik orang ya rada rasit. Saya dengar di mana jadi rasit. Kita doakan untuk Al-Maghrum. Al-Maghrum. <laughs> Arab guyu piye orang guyu kono wong tuwa. Terus sebelahnya tangan kandang nono ke Joko di bulan balerin al maghrib al maghrib terus artinya maghrib umur tenggipik nah juga iya ada kan, dono penyimpang betul Kalau almarhum hmm. sama jadi sama Zainal Omar dikumpulkan jadi satu dan di sini Zainal Omar mengatakan eh nikmat-nikmat bid'ah adalah bid'ah ini kita ingin masuk dalam kalimat ini yang anda tanyakan di awal pembahasan bid'ah yang baik ini kan bid'ah ini ini baik. Jadi ada bid'ah yang tidak baik, ada bid'ah yang baik. Sayyidina Umar melakukan bid'ah yang baik. Nabi Muhammad tidak melakukan jamaah. Bareng kaya ngono kuwi sak ngono ora. Di masjid di kelompok jadi satu dari sini tidak. Rasulullah akan nyingkiri. Uh, Al-Quran Mushaf Mushaf itu zaman Rasulullah tidak ada tidak dilakukan zaman Rasulullah. Kenapa? Di zaman itu orang kafir doa amal. Ditulis ya di zaman Sayyidina Utsman Ibn Affan. Berarti itu ya bid'ah. Coba orang tertulis, awal dhewe mungkin bisa maca. Ngapal ki buat doa ora apalah. apal bid'ah. lo itu kalau harus ngomong nih apa itu apa neh. Itu bid'ah bid'ah hasanah baik. Ini orang yang Quran kuwi juga. Anu. Cuman sing rada kurang ajar saiki ana wong-wong Islam yang mengatakan Quran itu kertas biasa dibuang-buang sak karepe dhewe ra apa Itu yang rada kurang ajar. Wis kurang ajar nerjemahke gak karepe akal dhewe. Karena kurang ajar nek ora hormat kita pe. Betul, kita ini tidak butuh istilahnya ada orang eh manusia kamu ini jangan cuma baca Quran tok percuma. Betul percuma nih dibanding wong sing orang, sing sing maca Quran karo ngamalke Quran. Tapi nek dibandingke wong sing ora maca blas ya wis lumayan sing maca. Gitu loh. Percuma kamu membaca Al-Quran tok tidak melakukan betul dibandingkan sama orang yang Quran maca. Jangan mengatakan percuma percuma. Lakukan Al-Quran, bacalah Al-Quran, amalkan apa yang dalam Al-Quran semaksimal mungkin. Itulah yang yang manfaat. Jadi saya ini cuma membaca Al-Quran, cuma mencari kedudukan karena Al-Quran, orang mungkin itu le. Mau oh, pinternya kayak apa mengkupas Al-Quran, kaya nulis we, nulis buku sak kencengmu tentang Al-Quran atau tentang apa. Tapi nek kamu tidak melakukan tetap orang di kedudukan ini. Kaya gabus liung-liung liyung kecil hilang gabus. Jadi akhirnya bingung, Terus gabus ini susi bingung kalau apalagi kalau sudah memang insya Allah ya. Saya lihat memang wong iri itu biasanya pada sejenis petani iri ini ya karo petani. Orang mungkin petani iri karo dodol komputer. Renek. Saya itu iri sama yang jual komputer kok suka ya, aku susu oh, orang. Iri yang mesti sama petani sama petani sesa profesi. Ulama ya karo ulama. <laughs> Waduh wae, mbok kira orang. Sumber iri itu malah di tempatnya ulama saya. Petani nomor loro, kedua pedagang. Wong oh, ini sudah dialim nih, wedi murid hilang. Bahwa yang murid melu piye ya. Aku murid apa? Tidak mempunyai kedudukan saya. Tidak ada yang mengajak juga. Halah harap apa nanti murid karep murah marif karepmu. Enak sing teko karep murid juga karepmu harap apa mbok golek-golek. Ini mbok golek ku nek ilang kowe Aku lah apa-apa. Teko ya karepmu ora teko ya karepmu ora teko kowe turu karo bojomu selesai. Nek ana sing teko ya ajarane ora ana sing teko bojomu karo anakmu didiken eh ayo maca kitab selesai ora ana sing masalah saja. Apa to sebabe? Gitu loh. Kadang orang-orang sekarang ini rasa ini dijelek nak dibelah mendak sih. Hal-hal kaya ngono gede-gede kayak. Uh, eh, Al-Quran ini termasuk salah satu bid'ah Beliau menama, menamakan itu sebagai bid'ah. Kemudian tentang orang-orang selanjutnya semoga Allah memberi hidayah mereka menuju jalan yang lurus, berlalu berla, berlaku melampaui batas terhadap lafaz tersebut. Apakah Sayyidina Umar berucap demikian? Iya, berarti itu bid'ah Umar. Apakah orang yang semacam ini mempunyai akal atau adab sehingga menyangka buruk kepada sahabat Umar bin Khattab? Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Umar berjalan di suatu jalan kecuali setan mencari jalan yang lain." Tadi yang kita ceritakan. Nabi SAW bersabda Allah telah dijadikan kebenaran pada lisan Sayyidina Umar dan Nabi SAW menamakan beliau sebagai Rashid dalam sabdanya hendaklah kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafaur Rashidin ini, ini hadis ini ambillah sunnahku dan sunnah khulafaur Rashidin siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali Sayyidina Uthman melu yang dia, anu, di, di apa namanya diperbuat oleh mereka ikuti kalau sampai apa yang disampaikan mereka kita menyalahkan, berarti seakan-akan kita ini lebih tahu tentang Rasulullah daripada Sayyidina Umar. Kita lebih tahu tentang Rasulullah daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan mereka makan bersama Rasul, tidur bersama Rasul. Lawa dhewe ora mudhung apa kok melu Itu kan hadis tapi hadis itu kan di karang manusia. Bisa aja dibuat-buat. Imam Bukhari anggap kaya Imam Bukhari itu kalau menerangkan hadis kan hadis itu dicari betul sampai anu terus terakhir sholat dua rakaat. Sampai Rasul SAW bahwa ini sahih, ini tidak. Sampai seperti itu Imam Orang gampang. Lagu begini untuk yang hadis itu sing dodol kacang. Mudeng dodol kacang. Bungkus kacang lebih cok Ini hadis Rasulullah ini untuk bahan. Iya. Assalamualaikum. Bahannya juga kacang gimana? diwajake ya ora apa-apa sapi kuwi cuman aja nyalah keliyane tidak apa-apa kamu mau dapat bahan dari manapun silakan oh masing-masing itu punya pendapat dan ini adalah pendapat yang wajib diluruskan ini namanya diluruskan oleh Sayyid Muhammad tak wajake jadi itu pendapatmu bebotan ini pendapat Sayyid Muhammad saya melu ini gitu loh jadi kan ada melu monggo ada melu ya ora apa-apa cuman kelengkap <laughs> menerleng ini tak melu monggo ora ya ora masalah. Wong sing penting ora nyalahke melu monggo iki wajib diuruskan. Hmm. Hendaklah kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Hati-hati dalam masalah ini. Ya Ustadz Majdi, karena banyak orang lalai seorang berucap saya ragu terhadap hadis ini. Ini coba semua. Saya ragu terhadap hadis ini. Bagaimana Anda bisa ragu tentang hadis ini? Ini hadis yang kuat riwayatnya. Hendaklah kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar setelahku. Dia berkata, tidak ini berarti para khulafa ar mempunyai sunnah menyampai, menyamai sunnah Rasul. Yakni berseberangan. kita katakan tidak ya Ustaz, sunnah di sini adalah sunnah Nabi, sedangkan sunnah itu dinisbatkan kepada para khulafa ar yang saya pahami sesuai aturan pemahaman yang wajib diluruskan. Apakah sunnah khulafa ar Maka yang saya pahami dan Anda insya Allah melangkah ah, melapangkan dadamu sehingga dapat memahami bersama saya Maksud sunnah khulafa'ur Rasidin adalah khulafa menguatkan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafa menguatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Umar menguatkan sunnah ini dinisbahkan kepada mereka untuk menguatkan bukan membuat sunnah yang baru. Bagaimana menguatkannya? Umar tidak menciptakan sunnat qiyamul lail, Umar tidak menciptakan sunat tarawih yang mulai tidak Umar tidak menciptakan sunnah solat hanya saja menguatkan sunnah baik ini maka beliau datang dan mengumpulkan orang-orang dan dijadikan seorang imam bagi mereka dan menghidupkan malam mereka dengan menghidupkan masjid dan berucap sebaik-baik bid'ah adalah ini apakah bid'ah yang sebaik-baiknya itu yaitu menguatkan dari sunnah Nabi Muhammad dikuatkan Apakah bid'ah yang sebaik-baiknya itu? Ya itu menguatkan dari sunnah Nabi Muhammad Dan kalau datang masa Uthman Sebelum ada anda akhiri pembahasan ini Agar pembicaraan masih terhubung Dan kalau datang masa Sayyidina Uthman Dan dilihat masjid bercahaya dan salat tarawih didirikan Apa yang dikatakan? Beliau berkata Semoga Allah menyinari kuburmu Wahai Ibnul Khattab Semoga Allah menyinari kuburmu Wahai Ibnul Khattab Sebagaimana kamu telah menyinari masjid kita Loh, orang Wong nek padha alime, wong nek padha duwe akhlake, itu yang diucapkan. Orang terus malah misuhi. Ini saya tidak setuju dengan Umar bin Khattab. Coba ini sekarang wah mau Mubadir di masjid terlalu terang-terang. Cukup bayar listrik terlalu mahal. <laughs> terlalu terang. Lo sahabat li alhamdulillah. Loh, ada Sayyidina Umar lo. Ada waktu itu Sayyidina Umar membuat tarawih, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Mereka ada di saat itu seandainya Sayyidina Umar ini keliru, salah, bid'ah dolalah, Sayyidina Ali pasti pertama yang akan menentang Sayyidina Umar. Pasti. Tidak mungkin tidak. Karena Sayyidina Ali apa? Ana madinatul ilim wa aliyu babuha. Itu Sayyidina Ali. Aku kotanya ilmu kata Rasulullah Sayyidina Ali adalah pintunya. Tidak mungkin Sayyidina Ali mengatakan atau diam dengan perbuatan Sayyidina Umar atau siapapun yang keliru tidak mungkin diam pasti akan ditegur pernah ada kejadian waktu itu Sayyid Ali Sayyid Omar menghukumi sesuatu saya kurang begitu jelas ceritanya dan saya tidak sopan untuk menceritakan ini tetapi di situ keluar ucapan istilahnya laula Omar ah, laula Ali lahalaka Omar kalau bukan karena Sayyidina Ali hancurlah Sayyidina Umar karena ada sesuatu wajar manusia itu mungkin ada lupa ada ini Diingatkan sama Sayyidina Ali, subhanallah mas Umar. Diterima. Khalifah lo pemimpin. Dihilingnya siap. Zainal Umar tiap malam keliling. Kebetulan ada seorang ibu. Waktu itu si ibu ini gaya nu masalahnya masak. Masak sih diwasak waktu. Eh, enggak jualan susu. Air susu kambing atau unta itu. Waktu itu si ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Nah, dapur ana banyu kuwi, ben ketok akeh engko pengen itu bentuknya akeh. Oh, nah, Ibu tidak boleh. Saya dengar dari Sina Umar Khattab, Ibn Khattab tidak boleh ini dicampur. Orang yang Sina Umar sudah tak kagian ngomong. Lah ibu-ibu saya kadang yang ngono gue. Le, orang apa-apa campur ono we ramah masalah. Kita tarikan WK ini, Ben ku jadi sak meter setengah. Bu orang itu menurut Rasulullah. Sore nek Rasulullah kok ndak orang itu orang itu Ngono kuwi. Lah delalah waktu ngomong begitu Sayyidina Umar ada di belakangnya. Subhanallah. Lelaki gelek mandu je akhirnya jadi mantunya anak tersebut dan akhirnya keluar dari keturunan itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang jujur ya, hasilnya kayak itu Sayyidina Umar pernah lagi datang ke satu tempat malam luyuran ini bukan ke pamer doang harap kampanye harap kampanye ini nyedai wong kiri-kiri ini wong api orang yang bisa hapus-hapus kabeh satu dunia ini pemimpin dunia sekarang ini semuanya penipu Soalnya apa? Mereka-mereka ini tidak jujur dalam kampanyenya. Ini arep kampanye yang apik, bar kampanye gue eli. Sebab yang boleh, pemimpin-pemimpin yang mikir rakyat. Seperti saya Umar itu ya, contoh saja. Ini wis kampanye tipuan gue, penipu kabeh. Jujur baik ya, rasa. Sopo gue lah. Saya dapat SMS ini, wah itu orangnya baik, orangnya si ngapi. Terus si ngapi sapa? si ngapi orang milih. Nah, terus pripun beri orang enak pemimpin wis ben gendang entuk harus yang metu wong yang api, hmm. Nek jek pilah-pilih-pilah-pilih kalau dua duit dua duit ini semua tidak akan selesai sampai kiamat yo ngene terus. Kecuali sudah tidak ada lagi yang mau dipilih, nah baru timbul ayo kowe kudu makan. Kowe kudu jadi pemimpin. Nah, itu baru jadi seperti saya nomor metu di masjid, di rumah rumah itu Subhanallah, dilihat Wong sing godhog godhog apa itu turu kabeh sing digodhog watu. Saya ini siapa ini? Ini anak-anak saya kelaparan. Subhanallah. Keluwen. Itu apa yang kamu godok batu supaya dia merasa tenang bahwa saya sudah masak. Dan Omar waktu itu sama ajudan. Langsung nangis ya Omar pulang ambil tepung-tepung gandum untuk diberikan ke ibu itu sama kurma dan sebagainya. Waktu ajudan mengangkat kata Sayyidina Umar tidak usah. Ini dosa aku. Aku mau nganti lalai yang Subhanallah. Sampai ke situ digodokkan sama Sayyidina Umar dimasak, diangkat, dewe diwangi ibu itu sampai mateng baru tahu kalau itu Sayyidina Umar. Ini awake dhewe. Oh, sekarang mau remangan. kalau murah karepmu. Ini dalam kampanye api kampanye Saya tidak inginkan masyarakat saya kelaparan yani ben lebih davelerimle TV TV kaya ni itu lah Alah terus terus langsung sama. Ngapusi kabeh. Lah terus piye pem kok kabeh ngapusi terus golek pemimpin sing pas mau aku orang tua orang muda mudeng aku. Milih sapa pem mbok insyaallah mudah-mudahan pemimpin yang ada ini bisa menjalankan amanatnya dengan baik. Pemimpin yang ke depan juga kaya ngomong tok. Soalnya pas setiap hari itu cuman gor satu sama lain memfitnah. Sing wis ki sing wis kepilih yo ya ayo bareng gimana caranya dukung bareng ngatur negara sing apik. Ora sing wis kepilih kuwi ya sing milih kowe malah saiki mbok kamplengi iki terus piye? Nek uripmu kaya ngono terus negaramu arep dadi apa? Ayo to bareng bareng. Siapapun yang sudah terpilih didongake bareng-bareng, diajak ibadah bareng-bareng, diajak dadi wong apik bareng-bareng, insyaallah iso dadi apik bisa terdakwi tapi kalau dibilang sakit orang itu lebih suka ditipu ya. Kan? ini ada orang saya Sayyidina Umar waktu mau diangkat dari khalifah nangis gugur Saya ini tidak pantas wahai saya Abu masih ada yang lain. Aku kira pantas. Tapi ini memang kamu memingkit mengangkat saya. Saya ini manusia juga banyak salah. Kalau saya ada kekeliruan nanti tolong saya diluruskan. Duh, ini enek ajib ya. Dulu saya pernah ngajari satu orang kampanye. Bagaimana cara kampanye yang baik? Caranya begini Pak. Wahai hadirin, saya bukan orang yang baik. Lawan saya adalah lebih baik dari saya. Nah, itu tidak pas. Lagi iya, menengok, katanya tanya sama saya. Dan kita iya, ajari saya ngapi ngono kok malah tidak baik. Lawan saya lebih baik dari saya. Dia telah berhasil dalam ini, ini, saya belum bisa mencapai seperti apa yang dia capai. Tetapi kalau kalian ingin memilih saya, tolong dukung saya dalam saya menjalankan amanat ke depan. Kalau memang tidak, pilihlah orang yang melawan saya ini tadi. Dia karena orang yang lebih baik dari saya. Silakan. Mulai bingung. Bikin kampanye orang. <laughs> Ternyata orangnya dituruti itu omongan itu. Di salah satu di luar pulau ini, di luar pulau nih Jangan pilih saya pilih ini. Nih. Orang terus jadi ini wong ketok tawadhu. <laughs> ya. Padahal saiki kan tawadhu-tawadhu sing payu to. Sing pura-pura tawadhu ini mesti payu. Sing tawadhu tenanan ora payu, sing pura-pura kabeh iki sing payu iki sing pura-pura kabeh. Pura-pura tawadhu. Naik dia terjadi dia jadi bupati di satu daerah. SMA saya Habib ternyata kampanyenya Habib Jidu. Tanya <laughs> soalnya wong saiki bingung karena sombong. Jadi sombong lewat tawadu. udah Sombong lewat tawadu. Orang yang ya pura-pura tawadu ini sombong lho, kok kira orang Sombong itu macam-macam, ada sombong yang ngaku saya, saya ada yang sombong. Ya doakan saya kalau memang saya itu baik dipilih untuk Anda. Nah, Iya, ini kalau niatnya dia tuh padan eh pilihin aku. Misalkan nah, ngono to. Cuman alasannya ngomong ngale. Ini ya podo sombong eh. Sayyidina Umar bin Khattab eh, enak pemimpin-pemimpin Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu pimpin ada satu orang juga merasa kelaparan itu waktu itu dia tidak tahu juga belum tidak melihat khalifah karena umat sudah banyak waktu itu Sayyidina Ali mengambil kurma langsung pulang lari ke rumahnya dan diberi makan di dulang di sewaktu dulang itu satu kurma doakan Ali bin Abi Thalib diampuni dosanya oleh Allah doakan Ali bin Abi Thalib diampuni dosanya oleh Allah wedi kalau dosa wedi karo amanah dilanjutkan oleh cucu-cucu beliau sampai ke Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Syekh Abdul Qadir Jilani ini setiap malam nek tidur tidak memiliki apa-apa. Beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya di malam hari ini ada orang yang meninggal kelaparan, aku tidak mempunyai makanan sedikit pun di rumahku." Seandainya di malam hari ini ada orang yang meninggal tidak mempunyai kain kafan, niscaya aku tidak mempunyai kain kecuali yang aku pakai saat ini. Oh no. Ya Allah seandainya ada yang meninggal di malam ini Deposito saya sudah ada sekian miliar nah, It's beda Ya Makanya subhanallah Orang kok cek bingung karo tutup Kan saya heran Heran saya ini sama orang-orang kita Indonesia ini Masyarakat kita ini Ngaku nih Islam 90% atau 85% Islam Tetapi masih bingung dengan contohnya Islam Ijek ngalor ngidul bingung siapa ya contohku. Kadang nyontoh kafir-kafir sing ora cetha-cetha. Contoh Nabi Muhammad. Contoh sahabat Nabi Muhammad. Contoh para tabi'in Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini tadi Imam siapa lagi seorang khalifah Abdul Umar bin Abdul Aziz. Contoh niki. Bagi seorang pedagang ada contohnya. Bagi seorang pemimpin ada contohnya. Islam semua telah memberi contoh yang komplit, tidak ada ketinggalan. Karena Nabi Muhammad diutus Nabi yang terakhir. Karena terakhir di situ contoh dibuat sama Allah, semua komplit. Uswatun hasanah. Jangan Anda bilang tidak ada contohnya di Islam. Semua Islam sudah memberikan contoh. Cuman Anda yang tidak pernah membaca buku-buku Islam. Coba wajahnya buku-buku orang waras kita terus mengatakan wah buku ini bagus buku Islam tidak pernah ada yang berbicara gini siapa sih ngomong terus kok orang bangga karo Islam begini kamu ini tidak bangga sama pemimpin Islam, tidak bangga dengan orang Islam, tidak bangga dengan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Yang kamu banggakan justru orang-orang di luar Islam. Kamu ini tidak, Islam kamu, iman kamu diragukan. Itu. Jelas ragu. Saya bangga ditanya sama siapa manusia paling yang kamu paling cintai manusia? Rasul Muhammad SAW. Jelas tidak usah pakai cerita lain ya. Nah, terus bagaimana caranya ciri-ciri cinta? Buka bukunya Rasulullah. Apa yang diceritakan Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Pelajari. Misalnya saya calon pemimpin. Pemimpin rumah tangga. Misalnya. Kemanten, nyar, Buka Rasulullah bagaimana terhadap istri-istrinya. Pelajaran bagaimana Rasulullah akan menikah, bagaimana Rasulullah waktu masuk ke dalam istrinya, ke rumah istrinya, bagaimana Rasulullah berbuat kepada istrinya, amal-amal baik yang dilakukan di dalam rumah tangga bukan. Jadi ngerti. Malah apa namanya weddings, wedding with apa oh, Wah ini buku bagus ya. Gambar yang wedok karo lanang ada rono kabeh karo ngrangkul. <laughs> The Wedding Book of Nabi Bismillah diwacana. Uh, ini bagus betul. Alah alah, bagus apa nih. Buangan buku-buku ngono ini. Delokan buku-buku ning ngomamu nek kira-kira buku-buku sing ora cetha-cetha ngono dolen wae wis lah. Dokokan yang ngomamu kuwi Al-Quran, hadis-hadis Rasul, cerita-cerita sahabat Rasul, cerita orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Cerita wong-wong sing dimusuhi Allah Rasul kebuangan ngerasa bodoh kok yang ngomamu ngregeti ngebak-ngebaki. Kowe kok ngono to, ben Kok nesu ora nesu lagi. Ning omah iki saiki sore nek buku-buku Quran kuwi metu ning kono Ramadan ngono kuwi entuk bagian saka tanggane. Iki Quran monggo. bare Ramadan sore nek Quran ning omah. Buku-buku itu coba di perpustakaan-perpustakaan. Nanti buku anak soleh, ini anak soleh, anak soleh sing jadi ditiru bahwa pada suatu saat di bukit yang ada di daerah United Kingdom. Wes United Kingdom itu biayanya kayak yang paling top dunia. Ini terjadi di USA. Oh, ya. tapi ada seorang anak soleh di Madinah. Oh, oh, Madinah. Tidak dianggap apa-apa di Madinah ini. Dianggap negara atau dianggap kota yang tidak ada manfaatnya. USA. Wah, UK. Wah, hanya <laughs> nenggeng. Makanya ada tim sepak bola dari Medina sama tim sepak bola Manchester United apa ide orang mungkin ngewangi Medina. Ayo coba jujur lah, Pak, ya orang mungkin. Tetap ngewangi Manchester United. MU no beb. Medina Medina apa beb? orang pinter. Sak orang pinter orang masalah pinter dan tidak pinternya. Di situ saya bangga dengan apa? Medinanya Kayak misalnya aku wong Solo, Walaupun sepak bola Solo kalahan, tetap kita bela Solo Hidup Solo, hidup. Duit gol satu nol. Eh, ayo bismillah, ayo bismillah. Padahal kalah jelas harap kalah lima nol. Tetap tak uyak ngono terus lo Solo pada Solo ne. Oh, so aku ngewangi sih lihat dia orang pas. Kau jadi dia wong iki kena emang Solo bodoh. Wong Solo malah ngewangi luar. Eh, jadi bid'ah tadi sudah ya. Semoga Allah menyinari kubur kuburmu kata Sayyidina Uthman bin Khattab, uh, Uthman bin Affan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai kita nanti memasukkan ke halaqah berikutnya. Bahwa semua hadis itu bid'ah, itu nanti kita eh, semua bid'ah itu sesat. Itu kita akan bahas. Ya. Kowe teko ning kene wis Lailatul Qadar. Ciri-ciri ini jenengan ten mriki niku pun Lailatul Qadar. Wis hebate menungso. Nggih. Setiap bengi lak melek ten jenengan. Insyaallah itu melek dalam ibadah mesti dapat. Ciri-ciri ini kalau nggak dari ngertos. Tapi kalau orang-orang itu yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar biasanya ya orang orang aneh-aneh gitu. Habis Ramadan terus ibadahnya tambah kenceng. Sing ngaji aneh sing terus dadi wong loman, dadi wong apik, ada ciri-ciri tapi nek ciri-ciri Lailatul Qadar nggih jenengan niku dugi ten mriki pun ciri-ciri Lailatul Qadar. <laughs> Haji. Pertanyaan berikut. Ada yang ditanyakan lagi. Cuisin tak orang apa-apa. Ini kan takut Soalnya dalam pertanyaan itu nanti timbul macam-macam ilmu yang kita dapatkan. Kadang begitu. Kita lanjut aja. Sesungguhnya permasalahan Anda yang Anda kemukakan merupakan contoh dari penuntut ilmu. Mereka mempermasalahkan hal ini pula oleh karena itu siapapun yang hendak memperhatikan lafaz saja tanpa memahami hakikat syariat dan hakikat bahasa Arab akan mendapati kebingungan sehingga Anda akan dapati orang itu salah dalam masalah ini menghukumi ini dengan sesat fasik dan melanggar syariat Islam karena hanya memperhatikan lafaz namun ketika kita memasuki syariat Islam dan berbagai istilahnya melalui bahasa Arab dan tata bahasanya maka permasalahan akan terselesaikan saya ingin memberi kepada Anda contoh yang ringan namun terdapat dalam kitab yang besar seperti usul dan terdapat dalam kaidah fikih dan usul yang cukup dikenal yaitu sesuatu yang bersifat umum namun berarti khusus. Kaidah ini diambil oleh para ulama tatkala menetapkan berbagai kaidah fikih dan usul. Ketika ditetapkan mereka dalam menguatkan suatu ayat atau hadis disimpulkan kaidah ini yaitu sesuatu yang bersifat umum namun berarti khusus. Apakah artinya? Maknanya di situ terdapat lapat yang bersifat umum, bukanlah bersifat khusus. lapat yang bersifat umum banyak sekali seperti kata jamir kul dan selainnya yang cukup dikenal dalam tata bahasa. Kata jamir dan kul merupakan lapat umum yang mencakup segala sesuatu. Umum pendalaman para ulama dalam memahami nas syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun pendalaman para ulama yang memahami nas syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka tampaklah lafat-lafat yang bersifat umum. Namun tidak mencakup segala sesuatu. Bahkan harus diartikan khusus. Itulah yang ditetapkan oleh mereka. Kaidah sesuatu yang bersifat umum namun berarti khusus artinya lafadznya bersifat umum. Namun tidak dapat diartikan secara umum, bahkan harus diartikan sebagian tertentu bukan sebagian yang lain. Sehingga masuk dalam lafaz khusus. Menunjukkan sebagaimana sebagian tertentu, sebagian tertentu ketika disebutkan semua bid'ah itu sesat. Kita katakan bahwa lafaz ini bersifat umum, namun berarti khusus. Namun berarti khusus dan haruslah diartikan dengan kaidah ini. Agar nas syariah tidaklah salah diartikan. Menjaga nas syariat ini bila tidak. Maka ketika diartikan lafaz tersebut sesuai dihadirkan. Sesuai dihadirnya. Sesuai, sesuai dohirnya. Dan saya katakan sama bid'ah itu semua bid'ah itu sesat. Dan saya artikan secara umum sehingga kita anggap hukum syariat mendapatkan penguatan nas syariat itu semuanya kita anggap bid'ah kemudian meningkat sehingga dinyatakan sesat kemudian meningkat perkara tersebut hingga menyebabkan seorang masuk neraka maka haruslah di sini diartikan lafaz tersebut dengan kaidah ini yaitu lafaz hadis semua bid'ah itu sesat merupakan lafaz yang bersifat umum namun diartikan khusus terdapat sebagian contoh dalam kaidah usul yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam artinya sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahannam kata apa yang kalian sembah lafaz apa itu berarti umum bukanlah termasuk yang mereka sembah adalah Nabi Isa Nabi Isa tidaklah mungkin menjadi umpan jahanam. Paham ini di zaman umat Nabi Isa. Bukankah termasuk yang mereka sembah adalah malaikat? Dalam ayat disebut mereka menganggap malaikat sebagai Tuhan. Kalimat dari ayat, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Ini turun di waktu Sayyidina Isa alaihissalam. Waktu itu Sayyidina Isa alaihissalam misalnya ditegur Umat Sayyidina Isa. Apakah Sayyidina Isa ini termasuk umatnya Jahannam? Ya. Merupakan lafaz sesungguhnya kalian semua kalian ini umum dong, Kalian terhadap Nabi Isa, anak ini. Kalian semua menjadi umpan-umpan ini. Sembah yang selain Allah ya. Apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Merupakan lafaz yang bersifat umum namun tidak mencakup segala sesuatu dari lafaz umum itu maka tidak termasuk yang tidak layak masuk neraka seperti Nabi Isa, malaikat dan selainnya dari makhluk yang disembah selain Allah. Namun tidak meridoinya mak, uh, eh, sel, uh, eh, makhluk yang disembah selain Allah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi azabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahannam, lapatnya umum yaitu apa yang kalian sembah. Kata apa meliputi segala sesuatu yang disembah selain Allah sesuai dengan lafalnya. Semua yang disembah selain Allah sesuai dengan lafaz ini maka termasuk kayu bakar dan umpan neraka jahanam. Akan tetapi kita mengetahui ada yang disembah selain Allah dan tidak meri, dan tidak meridhoinya bahkan suci dan disucikan paling puncaknya adalah Nabi Isa alaihi salam Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai Allah, ada yang menganggapnya sebagai anak Allah, ada yang menganggapnya salah satu dari tri Trinitas. Beliau disembah selain Allah. Begitu pula Jibril disembah selain Allah. Tidak mungkin masuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat tersebut. Begitu pula malaikat Jibril dan Nabi Isa. Semuanya sesuai lafadnya yang bersifat umum. Masuk dalam kategori tersebut. Namun tidak mungkin diartikan demikian. Sehingga datanglah para ulama menetapkan kaidah ini. Mereka menyatakan bahwa terdapat lafaz yang bersifat umum namun berarti khusus. Termasuk dalam permasalahan ini pula dari dalil yang lainnya firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kata semua pintu meliputi segala sesuatu dari pintu, pintu rahmat, pintu adab, pintu bencana, pintu keburukan. Sedangkan mereka yang dibukakan semua pintu termasuk kaum yang buruk dan berhak mendapat bencana. Kaum yang lalai sehingga firman Allah, kami membukakan semua pintu untuk mereka. Merupakan lafaz yang bersifat umum. Umum, namun tidak mungkin diartikan rahmat bagi pula. Eh, begitu pula kita akhiri pembahasan ini dengan ayat yang lain wasyawirhum bil amri dan musyawarahlah kalian kepada mereka dalam suatu urusan. Kalimat tersebut merupakan lafaz yang bersifat umum, bukan maknanya bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan setiap perkara-perkara yang dihadapi hingga perkara wahyu, syariat dan hukum. Tetapi maksudnya adalah bermusyawarah pada sebagian perkara. Sekiranya kita artikan lafaz itu secara umum, niscaya akan menunjukkan bahwa Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah dengan sahabatnya dalam semua perkaranya. Nah umum, ada isinya tadi kan jelas ya. Jadi segala sesuatu yang umum ini belum tentu umum. Umum istilahnya ada yang khusus. Di sini menunjukkan Dari sini kita simpulkan suatu hasil yang sangat penting yaitu terdapat lafaz yang bersifat umum namun tidak dapat diartikan secara umum. Ya, tidak dapat diartikan secara umum. Bahkan harus dikaitkan dengan sesuatu misalnya semua di antara kita ini jelek. Nah, semua kita ini jelek. Di situ ada Rasulullah, apakah Rasulullah termasuk jelek di situ? Kan tidak. Jadi semua yang jelek itu yang dia nih. Itu yang termasuk golongan yang jelek. Tapi yang tidak ya tidak. Jadi semuanya di sini bukan semua yang ada. Jadi tidak semua yang dikatakan ada. Jadi umum sifatnya umum tapi itu sebetulnya khusus untuk wong sing elek tok, ngono Sing api-api ora itu ora kena omongan itu. Contoh kita kadang berbicara tentang umum loh. Hati-hati. Wong-wong sing mendem itu yang tidak mendem juga tidak merasa apa, apa ya itu dia. Ya. Yang mendem tok yang kena. Oh sing ora sing ora salat. Eh, yang ninggalkan salat aja yang kena yang tidak ninggalkan salat tambah kita pisui gitu ya enggak. Semua bid'ah itu sesat. Lah bid'ah yang mana? Ah, itu yang sesat. Tidak semua yang dilakukan bid'ah sesat berarti Sayyidina Umar sesat, Sayyidina Utsman sesat, semuanya sesat. Kalau dikatakan semuanya itu umum, umum semuanya. Baiklah pertama termasuk dalam pembahasan ini yang dianggap sebagai bid'ah yang baik yaitu menghidupkan malam dengan dua kali dengan dua kali solat. Apakah itu ada di masa Rasulullah? Di awal malam dihidupkan dengan solat tarawih dan di akhir malam didirikan solat tahajud dan berjamaah. Dua kali solat berjamaah dalam satu malam tidak mungkin seorang akan mengatakan bahwa itu ada di masa Rasulullah. Di Mekah Al-Mukarramah Anda pas sholat Di Asyra Awakhir saya dulu pernah malam 29 ada di sana. Sholat terawih itu selesai 20 rakaat pulang semua. Jadi kadang duduk di masjid nanti jam 12 malam atau jam 1 malam sholat tahajud. Ditambahi tahajud sama witir. Witirnya 11. Di zaman Rasulullah tidak ada itu. Tapi karena ini bagus, ini hal yang baik, lakukan, tidak ada masalah. Lah kenapa hal seperti ini Anda tidak katakan beda? Dolalah sisa ngomong, dolalah nang Bagaimana dikatakan sesat wong orang kiamul lel bangun sholat tahajud. Dalam satu malam ini kan dua sholat. Bukan dua, dua witir, dua sholat. Ada sholat taraweh, habis itu malamnya lagi ditambahi sholat tahajud, tambahi sholat witir. Orang apa-apa, bagus, enak bagi yang mau. Bagi yang turu ya turu wong. Jadi tidak usah nesu, tidak apa-apa, api kok sholat. Api sholat. Tentu saya tidak menentang dalam hal ini. Kata Zaid Muhammad, saya tidak menentang sama sekali. Dan di situ terdapat kebaikan secara membuka pintu bagi manusia sehingga orang-orang sibuk di masjid. Dengan cara seperti itu orang sibuk di masjid. Luar biasa. Contoh lagi hataman. Hataman Quran kayak mau pergi kemarin-kemarin hataman. Ini apa ada di zaman Rasulullah seperti itu? Tidak perlu pakai kumpul-kumpul kali kanjeng Nabi tiap hari orang hatam Quran. Doanya Rasulullah sudah ngumpuli dungone wong kabeh. Dengan adanya diadakan khataman-khataman, khataman mujahadahan, istighosahan, manakipan, solawatan, menyibukkan orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadakan di masjid, diadakan di pondok, gunanya apa? Wong ben kenal masjid, ben kenal pondok. Nek boten ngoten, boten kenal pondok jenengan. Maaf, maaf kita ini kalau tidak ada kolnya Mbah Mansur Popongan. Apa kita kenal pondok Popongan? Orang mungkin kenal. Saya mau silaturahmi pondok bobongan. Orang mungkin. Hampir jarang orang ini. Tapi karena ada hall, datang hall. Uh, terus habis itu kepingin silaturahmi. Lah kepancing. Apa yang diamalkan Mbah Mansur Bobongan? Apa yang diamalkan Mbah Daris? apa yang diamalkan sama misalnya Mbah Yai Umar, apa yang diamalkan Mbah Sirat, apa yang diamalkan Mbah Hasan Minhad, apa yang diamalkan Mbah Idris, apa yang diamalkan Mbah Harwani, apa yang diamalkan Mbah Turehan, apa yang diamalkan misalnya Mbah Khalil Bangkalan, semua ini orang tertarik karena kenapa? Adanya acara Khalil itu. Ini orang yang Khalil, orang yang saya muda. Mengawal Dewi Rasulullah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin jarang dibuka. Rasul lahir tanggal berapa, bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah. Buku-buku tentang sejarah Rasulullah itu sapa sing tuku. Malah kadang sing tuku wong kafir. Wong kafir gunane itu apa? Nggo golek kelemahan sing nulis. Ini kelemahan digede-gede kene coba ning koran. Seneng. Dan islam ini e bangga. Apa buku-buku bukune sapa biar Khalil Gibran. Seneng apa karo syair-syair Khalil Gibran. Apa? Bapak buku-buku ini sih genah-genah sih syair-syair sing cetha sing penak ulama-ulama gede. Syair-syairnya tidak kalah. Bukan saya menghinakan Khalil Gibran apa siapa. Kadang orang-orang, oh, kamu tidak pernah mendengar Kadang-kadang, bagus, saya tidak mengatakan jelek api. Tapi gue belum pernah buka buku ini pemimpinmu di Indonesia. Kalau kamu mengatakan saya sudah membuka ini, membuka ini, membuka ini, kamu membuka bukunya Khalil Gibran, membuka bukunya ini, tidak apa-apa. Nama wawasan itu yang luas. Tapi kadang ibu belum buka konorung, buka konorung, buka. Ada satu orang mengatakan, saya membuka buku ini. Wah, saya lihat tidak ada duanya. <laughs> Ya. Wis buka bukunya Habib Abdullah Haddad ini. Derek. Ayo buka aja. Dibuka. Ternyata punya dendam di kos ya gara-gara ramu dengan, kowe ora dengan terus kagetan wis ora dengan lah subhanallah bukan kita menghinakan ulama yang baru tidak cuman maksud saya itu bacalah yang lama tambahi ilmu-ilmu suka ulama-ulama singanya didelok sesuai orang sejalur tidak tidak sejalur bukan kita musuhi kita ambil sebagai ilmu beda pendapat tidak ada masalah kita ambil sebagai ilmu ini sebagai imam. Wasyawirhum bil, um, amri. Jadi Rasulullah itu disuruh musyawarah dalam segala segala macam urusan. Tidak. Mungkin urusan-urusan tertentu ada yang disuruh musyawarah. Jadi ini sifatnya umum tapi khusus gitu. Uh, baiklah pertama termasuk dalam pembahasan ini yang dianggap sebagai bid'ah yang baik yaitu menghidupkan malam dengan dua kali sholat. Apakah itu ada di masa Rasulullah? Di awal malam dihidupkan dengan sholat tarawih dan di akhir malam didirikan sholat tahajud berjamaah. Dua kali sholat berjamaah dalam suatu malam. Tidak mungkin seseorang akan mengatakan bahwa itu ada di masa Rasulullah. Tentu saya tidak menentang dalam hal ini. Siapakah yang hingga saya menengah? Si, siapakah saya hingga saya mau menentangnya? Bahkan saya mendukungnya dan di situ terdapat kebaikan serta membuka pintu bagi manusia sehingga orang-orang sibuk di masjid ketika Ramadan dengan ibadah. Namun jika kita ingin perhatikan nas saja, keadaan yang diriwayatkan di masa Rasulullah niscaya kita akan di tidak ditemui bentuk amal semacam ini, yaitu mengerjakan salat tarawih lalu salat tahajud berjamaah atau sholat qiyamul lail. Dikerjakan sholat terawih lalu beristirahat dua jam atau tiga jam. Lalu di sepuluh terakhir didirikan sholat qiyamul lail. Inilah bid'ah. Jika kita tidak menyatakan adanya pembagian bid'ah, maka kita akan merasa bingung apakah kita sepakat dengan pembagian bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan buruk dan pembagian bid'ah menjadi lima, maka masalah terselesaikan. Inilah bid'ah yang baik di mana orang-orang berkumpul dan bergembira dengan ibadah khususnya di bulan Ramadan. Oke, di bulan Ramadan itu sudah ada amalan-amalan seperti itu. Mudah-mudahan Ramadan Rono di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada itu di akhir ini. Enak, harus kan sholat rombulung, sholat raweh, dua jam istirahat, tiga jam, balik naik naik masjid, tahajudan. Tahajudan kan isu pulang dari situ tinggal sahur tinggal sahur lah orang-orang biasanya kaya wong sing awake dhewe umrah turu angin cedak dhuwur dhuwur lungguh saya di situ nanti kadang sampai asar maghrib bisa terbuka mulai saya jadi balik asar isya subhanallah nikmat dan di sana alhamdulillah tidak pernah bingung masalah tak tahu kapan orang bingung masalah posone kapan nek Saudi gelem ngene orang gelem ikan ning Saudi keputusane ngono kuwi. Pemerintahnya tegas. Pemerintah kita Cina mesake di sini di kampung hab. Apalagi yang ditonjolkan nanti masalah agama wis wedi pemerintah kita. Karena dari masalah ini tidak bisa ini urusan agama, ini urusan kita. Saya harus melihatnya. Ini tidak seperti di Mekah sana. Mekah poe kudu milih-milih pemerintah. Sesuk badhe badhe kabeh. Sesuk ini ini kabeh. Solatnya di Masjidil Haram kabeh. Salat Masjid Haram ning kono salate 20. Imam itu kok. Ya. Kongkonen kan pendek. Pak Imam tolong aja dodo. Burung tekan nyedak imam si kamleng polisi. pelang, ingin kan ada apa nyedak imam. Eh, Joko. makanya lu memang negara gini negara kita ini sebetulnya masih belum baik belum bisa bebas. Demokrasi bebas itu iso. terpimpin demokrasi. Jadi memang jadi dikamleng isi orang ngono ki ora waras-waras sih. Jadi rumangsa bebas malah udah karepe dhewe. Lho ini kan bebas. <laughs> ya. Terus ngoceh karepe dhewe, misuwi pemimpinnya karepe dhewe. Lagi lah orang bebas dah. Ini orang edan ini. Bukan bebas, keliru ya. Nah, negara Arab sana ini itu tadi pemerintahnya mengumumkan ada yang macam-macam langsung cekal penjuru. Ada orang toko dulu-dulu nih bu. Toko itu kalau sudah ada misi buka. Cekel sing duit toko di penjara semalam. Mesti. Nah terus gimana Beb? Nah sogok itu Rabi. Orang iso, aku pernah nyogok orang itu. Si orang juga juga dia. Sola, sola, sola, tutup, tutup, cekel. Ayo, tak, tak tutup jobone, tak di dunia aku enak membeli. Tapi kira mana-mana harus bayar iki lumayan gede duitnya. Konsolan-solan tuh migat wong emi pikiranku biar dulu. Terus wong sih ngomong sholat sholat tak kei sarung. Tak kei sekaset lah. itu saya jual kaset. Malah ada kaset ya <laughs> kon metu. Ya wis. Jadi ada orang-orang yang baik bukan tidak baik. Dia termasuk baik buat saya itu. Karena mau mengingatkan saya konsulat, kan kon tutup ini peraturan pemerintah. Tutup. Orang tutup Warani kuwak ya gebungi ini subhanallah. Aja bawa dhewe bikin Ramadan, Betul lah Ramadan rasa awan tutup sing dodolan-dodolan. Ngamuk ini hak asasi. Tidak padahal sing dodol Islam. boleh bengi yang melu boleh Bene nek anu ya pro pengajian ya melu. Ya awalnya ya dodolan, lha wong stres wong edan Rezekinya jelas rezeki haram. Kalau orang itu jualan di siang hari untuk jagani wong sing mau kahwin sing orang poso. Rezekimu letek, rezekimu elek, orang gaya sehat awakmu tambah loro, tambah sakit, tambah wis Orang mungkin tambah sugih. Tapi kalau memang dia itu jualannya jualan umum untuk kepentingan rumah tangga, untuk ini silakan. Lagi warung wonge makan ning ngarepe kono, sing dodol puasa. Yang penting kan saya puasa. Oh, iya penting kuwi. Ora sisan mangan sisa malah hape. kuwi, sisan batalno sisan terus wae. Sing mangan disediakake kopi, disediakake teh. Oh ngono. Ya jangan cepet itu. Kita ini kadang kursi bin akal haram ya. Tapi panganan sing dodol soto sing arep awan dhewe awan-awan dodol soto dodol iki ora ana sing ngurusi. Itu kan urusannya sendiri-sendiri. Kalau ini kan urusan saya dan kelompok saya. Oh ya wes. Insya Allah itu aja. Siapa yang ingin tanya silahkan. Sebelum nanti kita ke sidang. qiyamul mulai silahkan qiyamul mulai sholat itu sunnah mutlak silahkan tidak apa tidak harus ada lagi <laughs> hakikatnya sarung di diselampir gini <laughs> kenapa gitu. ku jenenge sarung ikat. kuwi kok tak khusus kalau saya. tasbih itu semua sangat luar biasa ya. Sampai seumur hidup paling tidak dilakukan sekali. Itu luar biasanya sholat tasbih ini. Jangan sampai kamu tinggalkan sama sekali seumur hidup kamu. Minimal sekali. saya tidak tahu hukumnya Cuman istilahnya masjid itu Orang yang mewakafkan masjid itu terdiri Dari tempat sholat Dari tempat wudhu Dan dari tempat untuk buang air Istilahnya seperti itu Nanti masalah wakaf dan itu anu, Saya tidak tahu hukumnya Hukum wakaf dan itu ya. Orang yang mewakafkan itu Kan saya wakafkan tanah ini untuk masjid Misalnya asikam Seperti itu Terus di sampingnya itu dibuat kamar mandi Juga keperluan masjid bukan kamar mandi kemajuan tisu oh, umum orang keperluan tisu jadi saya kira nih, seperti itu mungkin tidak ada masalah menurut saya tidak ada masalah bukan bukan kotori masjid itu kalau kotori masjid ini jenengan di dalam masjid oh, tempat musola tempat sholatnya itu tadi ada duduk kencing di situ tapi kalau ini kan tempat memang WC untuk kencing. Gitu. Jadi di situ ada klosetnya, ada ininya untuk ada siram pakai air, ada istinja dan ini dalam agama ruangan ruangan sholat itu juga istilahnya diperbolehkan dan tidak ada masalah. Jadi orang suruh wakaf WC wakaf. Jarang orang mau wakaf WC. Saya wakaf untuk masjid. Nah, masjid itu terdiri bangunan masjid. Tempat untuk istinja, tempat untuk wudhu, tempat untuk sholat, kan gitu. Tempat untuk orang taklim mungkin dibuat seperti itu. Jadi bukan kotori itu, itu bukan kotori, koresi kok ngotori masjid itu kalau kita di dalam masjid terus guyu buang air terus ludah tak karepe dhewe terus kuku nek jumatan nek kuku kuku sikil dikene-kene kene kok gak kisar karpet kok <laughs> kisar karpet tak delok iku akeh anggere karpet buka mesti isine kuku kabeh itu termasuk ngotori gitu ya tapi kalau yang tadi itu karena ada kamar mandi ada ini dia tidak termasuk ngotori ada sapi tengen yang isor ya insyaallah boleh boleh bukan ya. Iya. Doa kunut di sholat taraweh itu sholat tarawehnya sendiri pun juga tidak wajib. Sholat tarawehnya tidak wajib. Jadi harap sholat taraweh dan tidak tidak ada masalah. Ditambahi kunut dia ya tidak ada masalah. Nah terjadinya begini. Jadi Rasulullah SAW waktu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan waktu peperangan itu Rasulullah selalu membacakan Qur'an Hajilah. Minta kepada Allah. Ya, Qur'an. Qur'an ada berapa bacaan Qur'an itu. Terus habis itu, itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Imam Syafi'i itu dibuat bahwa setiap hari kata kita ini berperang kata Rasulullah. Setelah ini ada perang yang lebih besar. Padahal bulan perang Badar ini perang yang luar biasa. Apa perang kepada nafsu? Nah, Imam Syafi'i pendapatnya dan sebagian imam pendapatnya bahwa setiap hari kita ini saat ini perang yang lebih dahsyat daripada perang-perang yang dulu itu dianjurkan subuh tok misalnya dengan kunut. Nah ini Ramadan kok di tanggal 15 ke atas buat memberi tondo. Istilahnya tondo. Ini wis kunut ini berarti 15 mujul. Harapkan pertama kunut monggo. Mau dua malam kedua kunut monggo itu tidak ada ketentuannya bebas bayi orang mojo. Cuman dikasih kadang kita nih gini. Iki kok wis nganggo kurep uh, berarti sepuluh kali molas lah ilang-ilang. Tapi ini dari pertama kurang kan orang tidak ngerti ini molas apa piro Ini juga grand kuno itu bagus. Kuno itu bagus. Istilahnya tidak satu hal yang wajib, tidak, tidak harus kamu kunut, tapi bebas saja. Allah tahdina bimana. Sehingga orang gelem orang apa? Tetap tidak ada masalah ganjaran insyaallah ya apa? 13 14 ada puasa itu Senin Kamis awal tengah akhir ada puasa bid kata Rasulullah puasa putih maksudnya putih bukan putih kalau kita kita ini puasa putih mangan tahu mangan kambing mangan kafe putih itu bid itu ya purnama itu tadi 13 14 15 pahalanya ya gede ya jadi memang kata Rasulullah kalau bisa ya Senin Kamis ya tidak bisa ya satu awal, pertengahan, akhir. Kalau tidak bisa ya mau dicambuk 13, 14, 15. Namanya purnama. Ya puasa pit, putih. Itu panjang maksudnya. Ini satu. Saya ini mati keliru gini karena saya fitrah. Fitrah ada terpikir. Jadi itu puasa pit. Itu ada waktu saya puasa putih, puasa putih, kesel ya puasa putih. Mangan oswing oh, enak, urip santai ini ya mangan bisa-bisa. Mangan pedes terus ya darah tinggi kan ngono. Mangan tahu terus ya lemes. Ngono ya, bismillah. Dilalah ya orang yang duit ya dukunin santai orang yang duit dukunin tahu. Selesai. Poso mutih malah orang mangan apa-apa sego putih tak sak sendok. Cik nom malah sisi loyo ya, Gusti Allah. Rasul seneng umat sing seger kuat. Oh, Rasulullah seneng. Kuat dohir, kuat batin, kuat iman, kuat takwa, kuat kabeh. Rasulullah seneng. Kau nih mungkin wis tua, mungkin wis anu ya arep wong cilik, kajeng gede monggo. Cilik-cilik sing nama wis gede. Lale. ya insyaallah di bahasa Ada lagi? Ada ada kita kasih أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء القضاء ندعوك صما وخيابا إذا كنت قد أذنبت فالعذر واضح إذا كثر الإنسان السيد المتواضع أن الله مع الأحباب أن الله مع الأحباب أن الله مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب لطه فيه الورى بشرا خير من فوقه مطلع الكونين عنك سوى رب مولى الحور Mesir Alhamdulillah termasuk daerah Islam Saya ingin bicarakan tentang sebagian negara di luar Arab Jadi ini kita pisah dari urusan masalah terawih dan sebagainya Ini ada yang kita lihat di luar negara Arab katanya Sayyid Muhammad di mana banyak ragam agama di tempat tersebut seperti di Afrika mereka semua masuk Islam dengan sebab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tatkala mereka melihat peringatan semacam ini manusia berkumpul dan bersolawat, maka didapat dalam hati mereka rasa cinta dan rindu serta berbekas dalam diri mereka, sehingga mereka pun masuk Islam. Maulid Nabi SAW di masa sekarang ini hendaklah disemarakkan. Tidaklah kita pandang itu sebagai bid'ah atau tidak. Masalah telah berakhir. Seperti yang mereka katakan masalah ini telah diambil, di masa dan dibakar. Tidak layak seorang berkata sekarang ini tentang maulid Nabi SAW mengatakan bid'ah dan semacamnya. Sekarang kita wajib seperti yang saya katakan dalam suatu majlis. Sebagai ganti pembahasan apakah maulid itu bid'ah atau bukan. Maka hendaklah kita melihat apakah yang kita berikan kepada kaum muslimin dalam memperingati maulid. Jadi dikatakan peringatan maulid ini bid'ah apa tidak? Deloan kira-kira di maulid itu apa yang disajikan. Yang disajikan apa? Kita tidak menanyakan apakah kita akan memperingatinya. Tetapi kita tanyakan dulu apa yang disajikan di maulid tadi. Sekarang waktu telah berlalu dan telah lewat. Dari permasalahan apakah kita memperingatinya atau tidak. Sekarang kita wajib mempertanyakan dan membahas. Bagaimana kita memperingatinya. Bagaimana kita memperingati maulid. Memperingati maulid termasuk bid'ah yang baik. Dan hendaklah kita menyatakan ini di masa sekarang termasuk bid'ah yang wajib dijalankan. Karena termasuk pintu dan jalan dakwah yang paling besar. Jika kita tahu orang-orang memperingati maulid Nabi dalam satu tahun sekali saja, maka Nabi Muhammad memperingati hari maulidnya dalam seminggu sekali. Diriwayatkan dalam sahih Muslim, ada seorang bertanya kepada Nabi tentang puasa di hari Senin. Maka apa yang beliau katakan, beliau bersabda, itu adalah hari kelahiranku. Poso kanjeng Nabi dinten Senin itu berarti Rasulullah mengatakan itu saya poso hari kelahiran. Jadi enten tiang Jawi poso beton. Boleh, bukan tidak boleh. Syirik poso beton. Lah kanjeng Nabi Senin ini poso nyen Senin itu karena hari kelahiranku hari Senin. Tak poso nih agar kita beranjak untuk memperhatikan hari kelahiran beliau, yaitu hari kelahiran beliau terhadap kebaikan yang besar. Karena hari kelahiran beliau itu hari lahirnya segala sesuatu kenikmatan, lahirnya segala sesuatu rahmat, lahirnya sesuatu keberkahan, lahirnya segala sesuatu hal yang tidak misalnya tidak didapatkan oleh makhluk-makhluk yang lain di masa-masa yang lalu dengan kelahiran Nabi Muhammad lahirlah semua pemberian-pemberian Allah yang luar biasa untuk umatnya dengan kelahirannya ini. Memang benar semua itu karena diutusnya beliau Namun jika bukan karena kelahiran beliau dan munculnya beliau di alam semesta Maka apakah setelah itu akan terjadi kenabian dan kerasulan? Kenabian kerasulan tidak akan terjadi kecuali dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad Kelahiran Rasulullah merupakan pokok dari semua peringatan Kebaikan dan kebajikan Dikatakan dalam suatu ungkapan wahai malam Senin, apakah yang tampak dari suatu keberuntungan dengan kemuliaan yang paling besar dan agung? Malam Senin di bulan Rabiul Awal. Rasul itu lahir Senin pagi ya. Malam itu cahaya yang luar biasa. Cahaya setiap malam menjadi terang benderang dari kebaikanmu yang membuat silau mata. Dengan kelahiran Rasul semua yang gelap hilang, yang ada adalah kegembiraan dan ketenangan serta Orang kalau gelap itu biasanya kacau pikiran. Tapi kalau padang ini kita adem sih, kita seneng sih. Coba jenengan urip nggon kan peteng kan urip seminggu petang. peteng. Ojo ketok cahaya belas. Metu mumet. Kita mati lampu ya, orang jauh dalam jami kaya kaya nafas ya, rada angelan. Padahal tidak ada apa-apa. Padahal nih tidur dia ya kadang lampu dipateni. Lampu yang turu kadang ini, Tapi nek mati lampu kabeh ya mati koyo pikiran sumpah, Ya bengak-bengok ora muru dia, ya. ya. Piye pemerintah iki ya piye nyalangi karo kidel nek. Senenge ya, ngono, senenge nyalangi wong ngeneng gitu. Malam Senin ini menjadi perang bendera. Bulan Maulid menjadi bulan yang dinanti oleh umatnya. Kenapa? Karena lahir pemimpinnya. Dari elek uang ini kira-kira orang nanti kelahiran. Kita di bulan ini insya Allah dalam beberapa hari, beberapa hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus. Wajib peringati. Kau sebagai bangsa Indonesia orang gelem peringati kau rasa jadi bangsa Indonesia Wah, itu. Jadi bangsa Indonesia pasangan gendera dengan arep omamu. memang kowe uang Indonesia, nek orang ya pasangan gendera apa ngono. Ndak ya wong kene uripmu mungkin ning Indonesia ya manut karo Indonesia ngono lho. Urip ning Indonesia kok 17 Agustus tak perlu diperingati. Sapa kowe iki iso urip penak kaya ngene gara-gara pahlawan-pahlawan yang memerdekakan bangsa ini. 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Ayo gembira. Gembiranya dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa. Kita jadikan negeri ini negeri yang betul-betul manfaat dunia wal akhirah. Oh Ragone kuburane pahlawan dok. Mari kita mengeningkan cipta. Harap apa? Mengeningkan cipta. Ini, mengeningkan cipta mulai siap. Selesai. Harap <laughs> apa? Karena kuburan mengeningkan cipta. Kuburan ini bocor tahlil. Untuk sehingga Islam Islam afdhalut dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pahlawan tangi kabeh langit, ini ngene sing ini teknik iki kepengeningan cipta, mengeningkan cipta terus. Rawani soal ini aku jadi pemimpinnya. Semua kudu tahlil. Paling orang bacakan bacakan Fatihah. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah dan muslimin muslimat pahlawan-pahlawan bangsa kita yang ada di makroh ini kuburan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tentara-tentara polisi-polisi barang ben bisa fasih ni lah Alhamdulillah Rabbulah pahlawan ya ini iki sing hebat mari kita mengheningkan jiwa Kapan dingle selesai tapi jika lumayan terakhir ini ditutup karut donga Mari kita doakan kan ada yang donga. Cuma pengenian cipta itu itu istilah aja maksudnya dungo menurut agamamu masing-masing. Mungkin menurut Saya tidak paham juga bangun yang mati kok coba tak ruang kene pengendingan ciptake kira-kira biye kira-kira cocok lagi orang cocok tak tangi aku tak kamplengi eh jong ini terus ganti gini <laughs> Apa iso tangi piye ini tak ini iso orang iso berarti terusno wae pengendingan cipta orang masalah. orang tuso orang tuso tidak apa-apa. Cuman kalau kita tambahi dengan acara-acara istilahnya dikir di kampung-kampung wil 17 Agustus api karo dikiran karo apa sing api ngono Bacakan doa-doa untuk mereka. Bantu keluarga-keluarga pahlawan. Bantu keluarga-keluarga orang-orang tidak mampu. Bantu tentara TNI kita, TNI Polri kita. Bantu sehingga orang mampu-mampu. Ben mereka itu mengamankan dan memperjuangkan bangsa ini. Kita doakan dan kita bantu. Ngono. Orang malah peringatan 17 Agustus dangdutan. Mendem jiwa begonang lah ya. Wes. Campur sepertos tuku kerating deng jerone campuri apa ngono. sah apa opel apa kuwi sana sanak apa sanak apa. Nanti ya, ngene. Ngono polisi kon nonton tok. Arep ngampleng ya ora wani. Ngampleng ya serat gedit. Lah iya lek wong kampung yang kampung ra didil terus apa sing metu-metu apa mak ini mang mendem bareng kula mawon. Wong kula mang peres nggih mboten medal napa-napa. Dadi polisi ya wegah ngurusi ngeplak ya ora metu apa-apa. Maksudnya apa? Nek ngeplak malah kena hamil maksudnya. Terus di sini disampaikan, sebelum saya sebutkan tentang bentuk peringatan yang Anda tanyakan yaitu Maulid, saya ingin sebutkan beberapa perkara yang mungkin saja termasuk syariat dalam suatu keadaan. Kemudian para ulama berselisih pendapat dalam menjelaskannya. Mungkin sebagian menuntut ilmu cabang dari perkara ini sebagai bid'ah, contoh kunut ini disebutkan masalah kunut dalam sholat. Kunut termasuk sunnah sholat. Namun sebagian madhab menyatakan kunut itu hanya di sholat fajar. Sebagian menyatakan kunut itu di sholat witir bulan ramadhan saja. Sebagian menyatakan kunut itu di sholat witir di 10 hari terakhir. Ini masalah khilaf. Namun ketika seorang menuntut ilmu mengerjakan sholat fajar dan membaca kunut. Lalu karena sempitnya pandangan. Seorang berucap tidak kunut di sholat fajar bid'ah. Dianggap bid'ah. Padahal kunut itu disyariatkan dan pada sholat fajar disebutkan dalam riwayat. Mungkin saja Rasulullah tidak melakukan secara istiqomah. Mungkin saja terjadi. Karena beliau tidak mengistiqomai. Maka dinyatakan itu sebagai bid'ah. Ayahku Sayyid Alawi Al-Maliki. Eh, rahimahullah ta'ala anuh. Mengatakan kepadaku dari guru-gurunya. Dahulu terdapat seorang penguasa di Mekah. Ini terjadi di masa lalu. Mungkin 100 eh, atau 150 tahun yang lalu. Ketika penguasa itu masuk kota Mekah dan melakukan sholat fajar dan imamnya adalah seorang ahli fikih mufti Syafi'i. Saya tidak menghafal namanya, mungkin Syekh Tajuddin Al-Qilli. Tidaklah penting namanya. Maksud di sini adalah dia seorang mufti Syafi'i di masa itu. Ketika sholat fajar dan berdiri dan rukuk membaca doa kunut. Berdiri dari rukuk membaca sholat kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait hingga akhir kunut dan semua makmun mengamini doanya setelah selesai salat penguasa ini termasuk seorang alim yang mulia seorang syekh yang bersama bersamanya berkata sesungguhnya imam ini telah berbuat bid'ah dalam agama penguasa itu bertanya apakah bid'ah yang dilakukan Syekh tadi berkata, dia telah membaca doa kunut pada solat fajar. Tidak ada kunut di solat fajar. Namun pembacaan kunut di saat-saat tertentu. Artinya ketika ada musibah. Kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kunut di solat witir bulan Ramadan, namun dalam salat fajar tidak disebutkan beliau membaca doa kunut. Penguasa itu memanggil imam Masjidil Haram dan berkata, ini adalah bid'ah karena kamu membaca doa kunut pada solat fajar. Imam bertanya, apa yang kamu perintahkan kepada saya? Tidak perlu dijelaskan adanya khilaf pada saat semacam ini. Penguasa berkata, tinggalkan gunut ini. Imam tadi berkata, baiklah, insya Allah saya akan tinggalkan. Besok kamu akan lihat saya bahwa saya tidak akan laksanakan, eh, tidak akan membaca sholat, eh, membaca kunut. Saya akan laksanakan perintahmu dan meninggalkan doa kunut tersebut. Pada hari yang kedua di sholat fajar, imam berdiri mengerjakan sholat seperti biasa rukuk dan mengangkat diri dari rukuknya. Setelah itu mengangkat kedua tangannya dan berucap secara langsung dari habis rukuk tidak nggone kunut beliau yang ngangkat tangan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا kabira eh, jadi dan mereka ini ini ayat ini nyindir rojone mau penguasa tadi dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah dengan timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar dan bertakbir lalu sujud setelah selesai sholat penguasa itu memanggilnya dan berkata kembalilah baca doa kunut seperti semula <laughs> lebih baik daripada baca ayat ini ayat ini bagai bom di kepalaku tadi disindir wong alim ini nyindir ngono ya nyindir langsung disolati langsung di dia baca Quran itu baca ayat itu Waqalu Rabbana inna ata'na sadatana di sini kita kembali ke pertanyaan yang ada juga Terkadang ada sebagian perkara yang sebenarnya disyariatkan namun zaman telah berubah. Kemudian orang-orang melakukan di waktu tertentu dan ini merupakan khilaf pendapat madhab. Tidak mungkin seorang menuntut ilmu mengingkarinya dan berkata ini bid'ah dan ini tidak boleh, ini haram. Pada suatu hari kita berada dalam suatu majelis dan masuklah seorang ke masjid dan memulai salat dua rakaat. Datanglah seorang penuntut ilmu dan melarangnya mengerjakan salat. Seraya berucap ini tidak boleh dilakukan. Yang lain berkata ini boleh saja. Mereka berseteru dalam khilaf. Yang ini yang terjadi. Ya, tadi itu masjid ini kadang ada orang itu tidak ada dalilnya sih ini ada dalilnya padu ini yang terjadi pada umat Islam saat ini jadi ayo umat Islam dulurku kabeh wis coba padu-padu gue duwe pendapat ini ya duwe pendapat kabeh duwe pendapat semenjak pendapat itu kan Allah dan Rasul yang jalankan dengan bagus semenjak Anda merasa bahwa Anda punya dalilnya ayo jalankan semenjak yang lain punya dalilnya ya ayo jalankan wis itu baik aja nyala nyalah kejo ngejak padu Akhirnya nek wis padu-padu ngono sing seneng sapa? Sing seneng musuh-musuhmu. Akhirnya jenengan dipakai sama musuh-musuh itu. Nanti musuh-musuh itu ngerti oh iki modele wong Islam sing model ngene iki gampang tak ya. Dia mendampingi dari belakang. Akhirnya dikon padu, contohnya terjadi di mana? Di Syria. Terjadi di mana? Di Libya. Terjadi di mana? Terjadi di Yaman dan ini padu-padu ya gara-gara wong wong khilaf-khilaf iki mau. Sing dukungi sapa? Kafir-kafir kuwi. Nanti PBB datang gayanya arep bantu. Ora bantu ya setan kabeh kuwi. Islami malah paten-patenan padahal semua yang mati, yang dipati, yang yang bunuh, yang dibunuh semua neraka. Semua neraka. Tak kok cik wani dianggap sahid sahid sih kondi. Kalau sahid itu bunuh-bunuhan sama wong-wong kafir musuh-musuhmu kafir yang memerangi kamu. Nek kafir yang tidak memerangi kamu orang itu orang itu dibunuh, orang itu ini dihormat juga. Jadi sekarang paten-patenan di sana dengan bangga. Saya telah membunuh sing ini dhewe-dhewe. Jenenge ya Ahmad, jenenge ya Faruk, jenenge ya Muhammad, jenenge ya Mas'ud. Di ini seneng. Astagfirullahaladzim, hati-hati Indonesia jangan sampai terjadi. Kalau ini terus berjalan dengan ucapan-ucapan orang kafir, kafir, kafir, kafir, ini nanti dipakai sama setan-setan itu. Ih, wong Islam sing model kaya ngono kudu mbok perangi. Nah. Repati to. Pati saudara to. Padha Islame, padha Indonesiane, padha negarane, padha ini padu karepe iki. Aja. Ayo bismillah jangan gampang dipecah belah oleh orang-orang tertentu. Jadilah kita manusia-manusia yang mempunyai akidah dan pendirian yang tetap kuat tetapi tidak juga mengkafirkan, menyalahkan yang lain karena mereka juga mempunyai pendapat-pendapatnya. pendapat Ya, Allah Kita ke sidang padang bulan ini. Ben orang ngantuk. <laughs> Soalnya saya tak kok ngantuk karena kan sudah ada dua per tiga pertanyaan ya. Nah, nasinya bisa dibagikan. Padang bulan padangi kaya rilang pinten-pinten dinten niki kita sedaya sampun mirengaken kata tentang babakan akidah ahli sunnah berjamaah saking saking dialogipun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kali Syekh Majdi ingkang dialog niku sak jatosipun awal mulane berangkat saking kitab ingkang sampun dikarang niku kitab Mafahim Yajib Abdus soha kula ker saged urun pakedhe terjadinipun semrawutipun babakan agama atau pemikiran khususipun teng Indonesia niki berangkat awalipun setunggal tiang memahami nasus syariah Al-Quran dan hadis boten mengikuti kaidah-kaidah ingkang sampun pakem ingkang sampun didamel oleh poro-poro ulama salaf. Kadah tiang ingkang sakjatosipun dereng paham nopo-nopo babakan kurkani Jangan membahas tentang belagoh sastra Arab, ilmu bayan badi ma'ani bahas babakan nahwu mawon sing kathah niku dereng patek paham tenanan. Nahwu niku gramatika bahasa Arab, kaedah-kaedah maca bahasa Arab. Niku mawon saestu dereng patek tenanan. Kosa kata dalam bahasa Arab inggih niku ilmu sorof nggih boten ate sinau. Napa melih sing wau niku. Padahal syarat daripada tiang ingkang badi memahami Quran dan hadis niku kedah harus memahami ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu belakong. Lah niki boten purun gor ngambil terjemah nopo-nopo langsung ujuk-ujuk dengan pemahaman ala kadarnya mencetuskan pendapat-pendapat atas nama agama, atas nama pemahaman agama. Quran niki sing mareke ruwet nomor pun nggih niku kecenderungan teng akhir-akhir niki dengan bahasa kemajuan meninggalkan pakem-pakem ulama salaf utawa meninggalkan madhab pun boten purun bermadhab niki sing terkadang mareke tiang-tiang teng zaman akhir niki nabrak sana sini sana situ. Para ulama zaman riyin ketika Imam Syafi'i saat bibar niku Imam Ahmad bin Hanbal niku nggih sampun wonten perselisihan perbedaan pendapat tetapi karena satu kerangka berbedanya niku saka Quran lan hadis dan coro berpikir sing bener dan itu dibenarkan menurut kaidahnya maka semuanya akan menerima. Contoh kecil niku babakan iddah. Babakan iddah niku teng Al-Qur'an disalak dikatakan tiang ingkang ditalak garwoni tiang istri niku kedah menunggu selama salah satu puruk tiga puruk puruk bahasa Arab jamak dari kata kurin lah kata puruk niki ada sebagian dalam bahasa Arab diartikan suci. Ada sebagian lain diartikan niku head. Maka Imam Syafi'i yang mengikuti bahwa kata-kata kuruk niku mungguni bahasa Arab setunggal kampung diartikan niku adalah suci. Maka menurut madhab syafi'i cukup menunggu tiga kali sucian masa iddahnya selesai. Kalau ditalak dalam keadaan suci, boten head ini sudah ketika head pertama sudah mendapatkan satu huruf headnya selesai suci head kedua sudah dua huruf lantas ketika suci head lagi suci sudah tiga huruf tapi pendapat maliki tidak seperti itu kuruk itu diartikan head jadi ketika ditalak dalam keadaan suci head berhitung apa-apa. Head baru ini satu puruk Suci sering hitung Head lagi setelah, selesai, selesai headnya dua puruk Seperti itu. Karena ini berangkat dari kerangka berpikir dan kaidah yang benar, semua ulama kita selim pun wong memang dosa ini beda-beda maka diterima. Nah saat ini berpikir ala seperti ini sampun ngapunten mawon tiang ingkang paham usuluddin usul fikih nggih niku ilmu dasar-dasar untuk memahami nasul Quran dan nasul hadis niki sakniki pun jarang wong sing paham tenanan sing paham tenanan gitu kata-kata pun ngapunten al fakir niku gur ngaji ini paling pelkulane teng pondok niku kitab al warokot pelkulane paling dhuwur al lumak kitab usul fik kerangka berpikir piye toh kados ingkang disampaikan Maulana wa uniku tidak semua lafaz umum itu punya arti umum ini bagian daripada ilmu usul fik wonten kata-kata umum yuradu bil khas kata-kata umum tapi sing maksud khusus ada kata-kata khusus tapi sing maksud umum nggih wonten lah niki ada ilmunya mbak kados napa saged nemokke teng Quran utawa hadis kata-kata umum tapi sing maksud khusus nopo mawon lah niki ada kok ide coroni ngertos pripun? ngertos begitu juga ada kata-kata khusus tapi sing maksud umum umpamanya Rasulullah kok ngendikan kali sahabat Rasulullah umpamanya merintah ya mu'ad ya mu'ad kuwi melakukan krono ya iki janjane nak tujuan kata-kata ini teng Sayyid Mu'ad sahabat Mu'ad tapi apa sak liyane Mu'ad ya ora diperintah ngono khusus kata-kata ini tapi digo umum. Lah, tiang-tiang kini niku saking ku mendeli napa pripun wallahu alam kula boten ngertos dereng niki ngapunten mawon nggih ngapunten sakit Kita niki lah sing mireng sing rawuh ngeten niki mendengar istilah ini aja baru saja nggih. Ada kata-kata khusus digendaki dimaksudkan itu umum ada kata-kata umum dalam Al-Quran, tapi saya dimaksud itu khusus. Istilah niki mawon nembe awak dewi mirang. Nggih. Menganjak apakah apa yang masuk kategori umum yang maksud khusus nopo mawon itu sih tapi beli awak dewi orang ngerti apa-apa. Lah ada uang gising sami kata kula dengan niki nembe mawon mirang istilah niki pun berani menghukumi macam-macam. Wah, Qur'ane ra ono, hadis ra ono. Iki gara-gara memang bodho. Dudu ora ono, ora ngerti, ora mudeng, nang sudiarane ora ono. Lah mula pripun? Hemat kula monggo sederek kula dherekaken babakan agama niku kedah wonten babakan agomo niku kedah wonten guru nih amar kinopo agomo niki bakal giring awak idwi yen bener tenanan teng surga, yen bacut salah ora gelem diluruski yang giring teng rokok tetes pripun kedah wonten guru Lah ing dalam nentok kisinten guru kita monggo anak sampun maring tertiri ya guru niku ku guru ni ingkang gadah guru guru ni gadah guru ni gadah guru ingkang sakit sanad muttasil ira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kino pokok guru ni gadah-gadah guru tidak semua babakan agomu isok dijelaskan nganggo kata-kata nggih boten sedaya babakan agama isok dijelaske nganggo kata-kata boten saged walaupun pinter koyok nopo maca buku maca kitab dereng saged nggih ngapunten mawon nggih sing sekolah sama-sama sekolah bukune padha gurune padha ketika ujian yo dewi-dewi jawabane tak nah, ngeten nggih niku babakan buku kecil Bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan hadis yang begitu luasnya? lek awak dhewe ora ngerti praktek ini koyok nopo angel amargi nopo imajinasi ini tiang nggih tiang piyambak mula setunggal melik kedah wonten guru nih sing guru nih punya guru guru punya guru kenapa ah, prakteknya piye sampean guru nih nah karena sudah memahami kedah wonten guru guru niku wonten kali setunggal ada guru sekedar memberi informasi tentang babakan agomo niku mungkin menjelaskan banyak pendapat-pendapat kados umpamane ditangleti hukumi niki pripun ono menurut pendapat ulama iki ngini itu lek iki ora pate apik lek mulungi ora itu lek babakan iki piye lah niku informasi tentang agomo. lah monggo kita tingkat kemelih di samping punya guru sing iso jelas babakan agama dengan luas wonten kita ngangkat guru singgo pakeming pakeme kita nih loh. pokok men aku mati urip derek bib titik bakdo awal akhir Ramadan pokoknya derek bib Us pendapat uang kata so aku ramilu milu-milu pokok men aku derek Dan kenapa punya contoh panutan khusus lah ini kedang Amargi nopo Yen awake dhewe makin nyemplung teng dunia, dunia ilmu agomo, tanpa ada filter guru yang buat kita pakem nggih, makin nggih bingung piyambak. Saged kita kitab mana gede-gede rodok maca kitab Mazahibul Arba'ah. buat dapat kok ini gini gini. Iki piye ta sing bener sing tak praktek sing ndi? Repot akhir. Lek gadah guru sing ngarah ngarahke kados ngapunten nggih para wali-wali zaman riyin yang mlebet Indonesia Indonesia niku di sampun kenyang ilmunya banyak sekali niku. Pendapat sing aneh-aneh ngertos niku. Tapi lah nopo sing meteng Indonesia ini kok mazhab Syafi'i. Sehingga katos hampir 100% pondok saya Sing pondok saestu pondok katos sing dimaksudke. Saat ini pondok apa محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا يا الله وللحاضرين يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك, إليك كثير وأنت علم بها وبصير وأنت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 السنة لله تعالى يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشربنا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا واني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شعبان أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا صلى وسلم ربي وآله وصحبي عداد طش الصحب والحمد لله في تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله semoga Allah mengabulkan semua hajat kita mengampuni dosa kita dan dijadikan malam-malam kita ini Lailatul Qadar, alladhi khairum min albi syahr dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita menyehatkan kita yang lagi sakit semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan dan kesembuhan bagi seluruh keluarga kita yang lagi sakit dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua kesulitan-kesulitan kita dan selalu menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita dan dijadikan ibadah-ibadah kita ibadah-ibadah yang diterima, ibadah siam yang diterima, ibadah kiraatul Quran diterima, talabul ilm juga ibadah yang diterima dan dimudahkan untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu dan kumpul bersama ulama al-amilin dan siapapun yang membantu acara-acara kita terlibat di dalamnya baik apapun ya arhamar rahimin yang diperbantukannya bantulah mereka pula dalam menjalankan semua kebaikan dan semua ketaatan hingga mereka dapat berkumpul bersama manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu bighairi hisab bighairi hisab ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah يا رب تقبل منا يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين قبول Mudah-mudahan Allah SWT memperjumpakan kita insya Allah besok malam kembali dalam keadaan sehat dalam afiat. Saya mohon maaf seandainya ada ucapan yang kurang berkenang di hati Bapak dan Ibu serta seluruh pendengar Radio Al Hidayah dimanapun anda berada. Insya Allah dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama-sama bersama Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad SAW berserum. Zahiran wa batina amin ya rabbal alamin kunturipun dari akad sugeng wal abu di saat ini jam telah menunjukkan pukul 2 lebih 12 menit wal abu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten sah salam-salaman. الحمد لله والشكر لله guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyab di kediaman beliau di Gang Bengawan nomor 12 di Semanggi Kidul Pasar di Solo dan semoga sahabat dari FM semuanya dimanapun anda berada tadi dapat mengambil hikmah dan juga manfaat di kajian malam hari yang cerah kali ini uh, sahabat tadi akan kembali lagi nanti seperti biasa di gelaran Republik Al-Hidayah Sabah Sahur pukul 3 pagi dan saya ucapkan sahabat dari dia semuanya untuk beristirahat, selamat beristirahat ataupun juga menyiapkan santap sahurnya.